Yang semoga Allah menjaga diri diri kita dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan dan perkara-perkara yang benci. Innahu huwas sami'ul 'alim. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami dia maha benar al-alim dia maha mengetahui akan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita akan nikmat yang wajib bagi mereka manusia untuk mensyukuri nikmat tersebut untuk menunaikan hak-hak Allah dan agar tidak digunakan nikmat tersebut untuk melakukan kemaksiatan dilakukan untuk melakukan kebanggaan-kebanggaan. Allah Subhanahu wa taala subhanahu menyebutkan tentang dua nikmat yang merupakan dua asal di mana nikmat tersebut berada. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya ayuhan nasu kuru nikmatallahi Wahai segenap manusia, ingatlah nikmat Allah atas diri diri kalian. Amin khaliqin ghairullah Apakah ada pencipta selain Allah? Satu pencipta. Amin khaliqin ghairullah, apakah ada ilah yang menciptakan selain Allah? Satu. Yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi. Dua. Siapa yang bisa memberikan dua nikmat ini Allah? Siapa yang sanggup memberikan nikmat Kedua nikmat tersebut selain Allah, maka cuma tidak ada. Yang maha menghidupkan cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa memberikan rezeki cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikabulkanlah dua nikmat tersebut untuk manusia. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali dia. Fa'atatum kafur. Akan tapi bagaimana kalian bisa berpaling berpaling dari beribadah kepada Allah, maka Allah ingatkan, "Uzkuru Allah. Ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia telah menciptakan kalian dan bukan hanya menciptakan kalian tapi memberikan rezeki kepada kalian. Seorang yang diciptakan tapi tidak diberikan rezeki mati. Seorang yang diberikan rezeki tapi tidak memiliki kehidupan, apa manfaat dan nikmat tersebut? Tidak bisa dimanfaatkan. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita perhatikan agar kita bisa semakin bersyukur kepada Dia Allah Subhanahu wa taala di antara nikmat yang besar dan paling besar ketika seorang hamba diberikan ilmu dan diberikan irodah diberikan ilmu dia kenal apa yang Allah ridhoi dia tahu apa yang Allah murkai dan diberikan nikmat berupa iradah dia mau melaksanakan apa yang dia Inilah dua nikmat yang akan menghantarkan seorang hamba untuk menggapai janjinya, untuk memetik surganya. Yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan diri kita semua sebagai ahli. Allahumma. Ikhwani ya fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bentuk perkara <clears throat> yang akan menjadikan seorang istiqamah senantiasa berada di atas jalan surat al-mustaqim yaitu al-julus duduk haul salihin duduk bersama orang-orang yang saleh duduk bersama mereka orang-orang yang saleh adalah tingkat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah katakan wasbir sabarlah engkau tahanlah jiwamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في الغداة والعشي يريدون وجهه. Duduklah. Tetaplah kamu tahanlah dirimu, sabarkanlah dirimu duduk bersama mereka orang-orang yang yad'una rabbahum yang mereka berdoa kepada Rabb mereka bil ashi wal ghada yang mereka berdoa setiap pagi dan yuriduna wajhah yang mereka mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala di mana tempat duduknya orang saleh? Apakah di pasar-pasar kaum muslimin? Maka jawabannya bukan. Apakah di kebun-kebun mereka? Jawabannya pun bukan. Maka jawabannya Allah ilm. Di tempat di mana mereka mengambil ilmu. Di tempat di mana mereka meninggal ilmu. jidullah. Di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi perintahkan untuk duduk bersama mereka dan konsekuensi dari duduk bersama orang saleh berarti kalian jangan duduk bersama orang-orang yang tidak saleh. Allah katakan, "Wala tuti'man asfalna qalbahu an dzikrina." Jangan kamu duduk. Jangan kamu duduk kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wattaba'a hawa dan orang-orang yang mereka mengedepankan hawa nafsunya. Yang Allah katakan, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا yang setiap kehidupannya detik-detik, menit-menit, jam-jam, waktu-waktunya urutan sia Tidak ada manfaat untuk dunia, tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Iya sih. Iya. Jangan duduk bersama orang yang demikian. Di antara yang duduk-duduk bersama orang saleh tentu mereka adalah orang-orang yang halakatul ilmu yang Nabi telah perintahkan kepada para sahabat. Apabila kalian melihat kepada riadil jannah, maka hendaknya kalian merumput. Merumputlah kalian di taman-taman surga. Mereka para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, na riyadil jannah. Wa Rasulullah, apa yang diartikan sebagai riyadil jannah? Taman-taman surga. Kalau kalian melihat para sahabat ilaiha, maka hendaknya kalian merumput kepada Maka dikatakan apa kalau begitu? Riyadil jannah halaqatul ilmi. Majlis ilmu. Majlis ilmu di mana mereka membaca kitab Allah, yang mereka membaca ucapan-ucapan Nabi-Nya, yang mereka membagi-bagikan warisan Nabi. Oleh sebab itu Nabi katakan, "Faman akhazahu akhazahu bihablil wakil Siapa yang mengambilnya warisan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang sangat Karena dia akan kenal kepada Rabbnya dia akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Rabbnya. Dan dia tahu bagaimana cara untuk meraih janji berupa Allah. Di antaranya Al-Quranul Karim. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga apa yang kita upayakan di sini adalah termasuk amalan-amalan kebaikan yang nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kalla bal tuhibbun al Bahkan sekali-kali tidak Kebanyakan mereka justru tuhibun, mereka lebih mencintai al negeri yang disegerakan. Kenikmatan yang disegerakan. Aihada dunya Ai hadzal al-ghaflah. Inilah perkara yang menjadikan kalian lalai wal dan kalian berpaling an wa'dillahi dari nasihat-nasihat Allah wadakiri dan juga dari peringatan-peringatannya annakum disebabkan kalian tuhibbunal ajilah kalian lebih mencintai kehidupan ajilah kehidupan dunia wa ta'una fima yahsuluha wa fi wa syahwatiha kalian melangkahkan kaki-kaki kalian untuk mendapatkan kelezatannya untuk meraih syahwat-syahwatnya wa tuqtirunaha sehingga kalian lebih mengedepankan dunia alal akhir daripada negeri asal Berapa banyak manusia yang tertipu dengan manusia dunia. Oleh sebab itu Allah hinakan mereka. Orang-orang yang lebih mengedepankan dunia daripada negeri akhir. al-hakumut takadur. Apa yang menyebabkan kalian lalai? Apa yang menyebabkan kalian teledor wahai manusia? at kasur dari bermegah-megah. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam liang lahat kalian. Kuburan-kuburan kalian. Maka Allah nasihat. Kepada kita. Allah katakan. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sofa ta'alamun. Maka sekali-kali janganlah demikian. Sekali-kali jangan demikian. Karena sungguh kalian akan mengetahui nanti. Dan sungguh kalian betul-betul akan mengetahui bahwa ini ini, Ini salah. Hal tersebut akan memalingkan kalian daripada zikrullah. Itu ini. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haqqa. Wahai segenap manusia, sesungguhnya janji Allah adalah janji yang benar, janji yang hak. Wala yukhlifullahu al-mi'ad. Yang Allah tidak akan mengingkari janjinya. Oleh sebab itu Allah ingatkan kepada manusia, فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله ولا يغرنكم بالله الغرور Janganlah dunia itu memperdayakan kalian. Jangan sampai dunia itu melenakkan kalian. Dan jangan pula kalian tertipu oleh syaitan dengan menggunakan kalimat rahmat Allah. Kapan kamu akan kembali kepada Allah ya Allah? Wahai ukti, sampai kapan kamu tidak menggunakan kerudungmu? Kenapa kamu tidak gunakan kerudungmu? Kenapa kamu tidak kembali kepada Allah? Nanti kalau sudah tua. Nanti rahmat Allah itu luas. Hadal mazrur inilah orang-orang yang tertipu oleh syaitan. Oleh sebab itu Allah ingatkan inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh Fatahirnu aduan. Maka kalau begitu jadikanlah dia layaknya seorang musuh. Musuh bagi kalian. Selisihi apa yang dicintai. Cintai apa yang dibenci. Syaitan sangat cinta kalau kalian lalai daripada Allah maka bencilah kalian kepada syaitan. Jadikan dia sebagai musuh, selisihi apa yang diinginkan oleh syaitan. Fatadharun al-amal sehingga kalian melalaikan amalan-amalan yang salah. Laha ketika kalian tinggal di dunia. Lianna dunia na'imuha wa ladzatuha 'ajila. Karena nikmat dunia, kelezatan-kelezatan dunia 'ajil. Itu sangat cepat dirasakan sementara mereka manusia tertanam di dalam hatinya mencintai ketenangan yang disebelahkan tidak Kulikal insana ajulan. Mereka manusia telah kami ciptakan dalam keadaan jiwa mereka ajulan tergesa Tidak sabar. Lebih mengedepankan apa yang nampak pada diri diri mereka, sementara yang tidak nampak pada diri diri mereka, mereka lalaikan. Padahal itu adalah hak sunnah. Ahli sunnah, kan? sunnah. Wal akhirah mutaakhir sementara negeri akhirah adalah negeri yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma fiha min an-na'im Rupa kenikmatan-kenikmatan. Al-muqim yang abadi. Falidzalika faqaltum. Oleh sebab itulah kalian tertipu. Kalian lalai anha dari negeri akhirah. Wa taraktumuha kana lam tuqdiru laha sehingga kalian tinggalkan negeri akhirat. Sehingga kalian tinggalkan negeri yang telah Allah berikan, yang Allah janjikan bagi mereka hamba-hamba Allah yang saleh, lam Seolah-olah kalian tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk dunia, generasi-generasi dunia. Wa kana hadhihi daru ia daru farar sehingga mereka menjadikan dunia ini seolah-olah adalah dunia, negeri yang abadi. Sehingga mereka mendambakan bagi diri-diri mereka. Mereka dambakan bagi keturunan-keturunan mereka. kalau kamu akan menjadi orang besar. Saya harapkan kamu menjadi orang yang hebat. Sehingga mereka manusia dengan rela dan rela mereka masukkan anak-anak mereka ke lembaga-lembaga keduniaan untuk meraih impian yang diharapkan oleh bapaknya tidak keluar dari kalimat hati. Mereka lupa. Anak-anak mereka diajarkan kepada Quran, mereka lalai ilmu. Mereka tinggalkan majlis-majlis ilmu. Mereka lupakan hafalan-hafalan mereka. Tidak dikenalkan kepada Rasul Alamin. Tidak dikenalkan kepada sunnah Nabi. Tidak dikenalkan kepada din. Mereka lebih mengedepankan keduniaan mereka. Allahul Musta'ah. Ala kita dulu fiha nafasi nafasi ul a'mar. Sehingga mereka korbankan perkara-perkara yang paling berharga yang pernah mereka miliki. Mereka tempuh, mereka cari adunya. Sepenuh malam dan sepenuh hari. Siang dan malam mereka habiskan, mereka korbankan waktu luang mereka. Bersama istri-istri mereka. Mereka lupakan anak-anak mereka. Demi impian yang menipu. Nikmat yang belum nikmat yang pada Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di muka bumi fan akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah Rabb kalian yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Darul akhirat, negeri akhirat. Jangan dilalaikan. Apakah kalian rela menukar negeri yang di dengan negeri yang sifatnya fana? Sesuatu yang kekal ditukar dengan yang sirna. Sesuatu yang ada di ditukar dengan sesuatu yang akan hilang kenikmatannya. Seandainya manusia diberikan kenikmatan kamu akan mendapatkan kehidupan selama 100 tahun, selama hidupmu kamu tidak akan merasakan sakit, kamu tidak akan merasakan kekurangan. Kamu merasa cukup. Apa yang kamu inginkan, kamu akan dapati. Seluruh manusia mencintai kamu. Tapi, kamu akan mati. Tapi, kamu akan tua. Apakah nikmat yang demikian? Jawabannya tidak. Bukan nikmat. Yang dikatakan nikmat adalah nikmat yang tidak akan pernah sirna. Sesuatu yang dikatakan nikmat yang hakiki adalah tidak akan pernah lemah kenikmatan tersebut. Tetap apa adanya. Itu al kalau begitu. Syurga. Kenikmatan yang abadi. Tidak kenal kalimat haram. Tidak kenal kalimat ketuaan. Tidak pula kenal ilmu kemakmuran. Tetap terus berjalan. Tidak akan pernah hidup. Tidak pula atau tidak akan pernah kenal kemakmuran. Itulah hal jannah apa kamu ditukar kenikmatan yang abadi dengan sesuatu yang akan diputuskan dengan kematian? Sesuatu yang akan dikurangi nikmatnya dengan ketuaan? La hawla wa la quwata illa billah. Isbiru ya ikhwah. Sabar. As-sabar ala faqr. Sabar di atas kefakiran. Bukan artinya kita mengajarkan fakir, fakir, fakir. Jangan kaya. Bukan. Ketika kalian dihimpit berbagai macam kehimpitan, Ketika kalian menghadapi persoalan-persoalan ke apakah hal tersebut kurang makanannya, kurang hartanya, kurang buah-buahannya, kurang kebahagiaannya. Asobor, asobor, asobor. artinya jangan kamu tukar agamamu untuk meraih kebahagiaan berupa kekenyangan dunia. Sabar. Apakah kurang hartamu? Sabar. Jangan tukar agamamu. Apakah kurang harta, kurang kebahagiaan, kurang buah-buahan, kurang makanan? jangan tukar manhajmu. Jangan tukar akidahmu. Jangan ditukar sunnah yang sudah sampai kepada dirimu. Ilmu yang sudah bercokol di dalam hatimu. Jangan kamu tukar. Untuk mendapatkan kebenaran. Rugi kamu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah janjikan bagi mereka. Ahli jannah. Berupa kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terputus. Allah katakan, Inna ibadallah. Inna ibadallah al-mukhlas kecuali bagi mereka hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang tulus. Ketika mereka dipuji, bukan itu harapannya. Ketika mereka dicaci, tidak mengendurkan semangatnya. Tetap mereka beribadah kepada Allah. Karena bukan wajah manusia yang mereka harapkan. Yang mereka harapkan adalah wajah Allah Rabbul Alamin. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Itu hamba-hamba Allah yang mukhlis. Ulaika lahum rizqun ma'lum. Bagi mereka mereka mendapatkan rezeki yang melimpah yang mereka tidak ketahui ketika mereka di muka bumi. Fawakih wahum mukramun buah-buahan yang beraneka ragam, yang segar tidak kenal kata busuk, yang mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan cuma dengan sekedar menghayati maka langsung disediakan oleh mereka para malaikat yang disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, mereka para penduduk surga akan memakan seribu menu makanan dan seribu menu minuman yang mereka santap dalam waktu-waktu sekejap. Bagi mereka alisan, wahul karum. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannatin na'im di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ala sururin mutaqabilin yang mereka berhadap-hadapan dengan teman-teman mereka dengan saudara-saudara mereka dengan sahabat-sahabat mereka berhadap-hadapan bertelekan di atas tipan-tipan mutaqrafah yang sudah diberikan perhiasan yutafu alaihim bika'sin min ma'in yang mereka diedarkan diedarkanlah minuman-minuman berupa khamr ma'in yang menyegarkan la ghawlu fiha wa lahum anha yuzafun yang tidak akan memabukkan mereka yang tidak akan menghilangkan akal-akal mereka nikmat kenikmatan syaribin bagi mereka orang-orang yang meminumnya wa indallahu siratu tarfi'in yang mereka mendapatkan dari tidak dari yang cantik tarfi'in yang mata-mata mereka tinggi yang mereka menunjukkan pandangan-pandangan mereka tidak rela mereka melihat kepada lelaki selain suami. Artinya disebutkan mereka para ulama. Artinya para penduduk al-jannah wajah-wajah mereka ditampankan oleh Allah. Dibaguskan, diindahkan wajah-wajah mereka. Sehingga bidadari-bidadari yang paling cantik sekalipun tidak ingin memalingkan pandangannya kecuali hanya untuk suaminya. Karena pemandangan sangat indah bagi mereka ahli sunnah. Bidadari pun terfitnah melihat suaminya. Sampai-sampai tidak mau melihat ke kiri, tidak mau melihat ke kanan. Yang dipandang hanya wajah suaminya. Tampan. Indah sekali. Wajah bagi mereka ahli jannah. Allah sebutkan. Inna ashabal jannati liyawma fi syughulin fakidin atau fakihun. Dalam surat Yasin itu. Sesungguhnya mereka ahli jannah. Pada hari tersebut mereka sibuk bersenang-senang dengan siapa? Bidadari yang dikatakan oleh mereka para ulama selama 70 tahun sekalipun tidak pernah kalimat lemas, tidak kenal lemas, tidak kenal loyo. Ini bagi mereka para penduduk al -Jan. Yang mereka tidak kenal lagi mandi junub terus setiap hari. Bishumul bagi mereka dalam keadaan sibuk sibuk sibuk fakih bersenang-senang dengan siapa? Bidadari bidadari mereka. Yang Allah sebutkan bagaimana sifat bidadari bidadari tersebut ka'annahunna bayhum maknun. Mereka seperti telur-telur yang disimpan rapi di dalam sangkar. Subhanallah. Apakah nikmat yang demikian indahnya dibuka dalam dunia? Dia jual agamanya, dia jual manhajnya. Ada miskin, aku dikasih alih orang. Akhbar ya Sabar. Istiqomah. kamu umir. Sabar dan istiqomah. Istiqomahlah kalian sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada Nabi ini. Di antara sebab seorang akan bisa istiqamah, luzumul Quran, ikuti Al-Quran. Luzumul syariah, ikuti syariat Islam. Janji dari Nabi, janji dari Allah sebelum. Nabi mengatakan, ihfazillah yahfaz. Jaga batasan Allah, maka Allah akan menjaga kalian kalau kalian akan melangkahkan kepada yang haram-haram, maka Allah akan palingkan kaki kalian. Kalau kalian akan menatap kepada yang haram-haram, maka Allah akan palingkan penglihatan kalian. Kalau kalian akan mendengarkan sesuatu yang haram, maka Allah akan tutup pintu pendengaran kalian. Dipalingkan kepada perkara-perkara yang lain. Kalau tangan kalian akan melakukan perkara-perkara yang haram, maka akan dipalingkan وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya wa yadahu allati yaftishu dan aku akan menjadi tangannya yang dia bentangkan dengannya wa rijlahu allati yamshi dan aku akan menjadi kakinya yang dia melangkahkan dengan kaki tersebut seluruh gerak gerik hamba tersebut akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mata, telinga, tangan dan kaki tidaklah akan menggerakkan kecuali kepada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Orang ini dicintai oleh Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Ihfazillah. Jaga batasan Allah. maka Allah akan jaga kalian. Dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintah memberikan peringatan kepada kita walau annahum fa'alu ma yu'aduna bih dan seandainya mereka mau mengamalkan mau mengerjakan apa yang telah diberikan apa yang mereka telah mendapatkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala lakana khairul lahum maka itu lebih afdal lebih baik bagi kalian bagi mereka manusia wa asyadda dan lebih mengokohkan hati-hati kalian apa sebabnya kalian luzun tetap istiqamah, konsisten, komitmen di atas sunnah, di atas di atas dinillah, azwar Kemudian di antara perkara yang akan menjadikan kalian istiqamah, ialah istihad, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh di jalan Allah. Allah mengatakan walladzina jahadu Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanatiyannahum subulana. Niscaya kami pun akan sungguh-sungguh menunjukkan hamba tersebut di jalan-jalan kami yang mana di situ ada kebaikan, Allah akan pilih hamba tersebut. Di mana di situ ada kebaikan-kebaikan, Allah akan mudahkan bagi hamba tersebut. Apa sebabnya? Ijtihad. Kesungguhan hamba tersebut. Di antara yang akan menjadikan seorang hamba menjadi istiqam. Memperhatikan riwayat hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan bagaimana hidup mereka para ambiyah karena ini yang akan mengokohkan hati seorang hamba. Nabi alaihi wasallam mendapatkan kabar dari Allah. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Pada setiap tiap nabi, pada setiap kisah-kisah kami bacakan kepada engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kisah-kisah para rasul. Kami ceritakan kepada engkau sebagian kisah-kisah para nabi kita bihi fuada agar Hal tersebut mengokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoh hatinya disebabkan karena berkudwah kepada para anbiya. dan kepada mereka para nabi itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan atau disyaratkan dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan gangguan, ketika mendapatkan ujian yang menyakiti hatinya, ucapan-ucapan yang keji, tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Fitnah. Bulan kada, bulan kada, bulan kada. Apakah Nabi menimpalinya? Nah, tidak pernah Nabi balas dendam. Tidak pernah Nabi membalas. Kalau ada sesuatu yang menyakiti kepribadian. Di antara contoh yang sangat luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh istrinya dengan zina, oleh gembong munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul seorang yang sudah diancam dengan nar api jahannam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan tapi cuma bersabar bersabar bersabar terhadap gangguan orang tersebut bahkan ketika matinya munafik tersebut ketika anaknya meminta wahai Rasulullah anaknya muslim anaknya adalah seorang muslim yang baik tidak sebagaimana bapak maka sang anak mengkhawatirkan bapaknya akan kena azab. Maka beliau mendatangi rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta agar Rasulullah menyolati, agar Rasulullah melepaskan gamisnya kemudian diberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah Rasul mengingatkan masa lalu? Dulu bapakmu demikian dan demikian. Ingatkah ucapan bapakmu dulu mengatakan kepada istri saya demikian dan demikian? Tidak, ada, Tidak, sekali-kali tidak demikian. Justru Rasulullah menumpahkan hal itu semua, mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengenai disebutkan dalam Bukhari. Sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak mengingat masa lalu yang orang tersebut pernah menyakiti. Ada salafun Ini Inilah salat kita salih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau diganggu, beliau akan berubah kepada Nabi sebelumnya. Ketika dikatakan ya Muhammad adil fa fa'inna kalam ta'adil. Wahai Muhammad, adillah kamu karena kamu sungguh tidak adil. Apa yang ucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rahimahullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Bahkan uya, beliau telah mendapatkan ujian, telah mendapatkan gangguan-gangguan akthar yang ada yang lebih daripada hak ini. Musa alaihissalam bersabda. Lihat, Nabi pun berkhutbah berkutbah kepada Nabi sebelum Kemudian, di antara perkara yang akan menjadikan seorang istiqam, oh, pokok di atas din, pokok di atas agama, itu doa, berdoa, banyak-banyak berdoa. Jangan merasa kecil, jangan merasa GR. Saya sudah hafal Quran, Alhamdulillah. Saya sudah hafal Bukhari Muslim, saya sudah hafal Riyadus Salihin, saya sudah hafal Bulughul Marab, Mutun, Matan-matan kita-kita para ulama sudah saya hafal, sudah saya simpan di dalam hati saya. Dia lupa terhadap doa, dia lupa minta hidayah kepada Allah. Hati-hati. Syaitan lebih tahu jalan-jalan masuk orang. Innahum yarawnakum min haitsu la tarawnakum min haitsu la tarawnahum. Allah mengatakan, sesungguhnya mereka iblis dan tentara-tentara. Mereka mengetahui kalian mereka melihat kalian yang kalian tidak melihat mereka. Apakah ada di antara kita yang melihat itu? Apakah ada di antara kita yang bisa melihat kufit dan syaitan? Iya, mereka mandang ra'id. Akan tetapi barakallahu itu. Mereka bisa melihat kita. Yang kita tidak bisa melihat dia. Ini satu poin. Akan tetapi barakallahu fiikum. Jangan takut, jangan sedih. Tidak ada satu makhluk yang akan bisa menggoyahkan orang yang mukhlis. Syaitan bersumpah di hadapan Rabbul Alamin fabi'izzatik demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan tetapkan seluruh anak Adam semuanya tanpa terkecuali. Akan tapi kecuali Illa ibadat minhum al-mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas diberikan kebanggaan di hebat sekali, masya Allah kamu alim sekali, masya Allah ucapanmu fasih sekali, masya Allah manusia cinta kepadamu. Tidak Dia hanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia dicaci, kamu demikian, kamu demikian, kamu jelek sekali, kamu demikian itu. Tidak berkurang. Dia tetap beribadah kepada Allah. Karena bukan pujian yang dicari, ketika mendapatkan cacian, tidak dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pusing syaitan. Lewat pintu mana lagi? Maka beliau menyerah. Iblis menyerah di hadapan Allah, kecuali hamba yang ikhlas ya Allah. Maka banyak berdoa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Seorang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah, wa innaka latadi ila siratil mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Rekomendasi dari Rabbul Alamin. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Apakah tenang-tenang saja? Maka jawabannya tetap meminta kepada Allah. Allahumma inni al huda. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah al-huda. Petunjuk. Meminta petunjuk pada setiap keadaan. Wattuqa. Siapa yang paling bertakwa dari Rasul? Siapa yang paling bertakwa umat ini? Jawabannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi perhatikan doanya. Wafukum, ya Allah, aku minta ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Wal dan juga kemuliaan jiwa, wal ghina dan rasa cukup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah mengisyaratkan dalam Al-Quran mengajarkan bagaimana cara doa agar istiqamah dengan firman-Nya. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah. Janganlah kau simpangkan hati kami. Ba'da id hadaitana. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada hati kami. Wahabna nabi nabi rahmah. Dan anugerahkanlah kami ya Allah. Dari sisimu engkau rahmah. Inna antal wahhab. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menganugerahi kepada hamba-hambanya. Doa. Jangan dibalik. Dan Nabi SAW mengatakan, Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang suka membolak-balikan hati. Fasih talbi ala kubik. Tetapkanlah, kokohkanlah hati di atas agama. Perhatikan bagaimana Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Ini jalan-jalan istiqomah. Kemudian termasuk perkara yang akan menjadikan seorang kokoh istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah billah. Jujur, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin, keyakinan bin nasr berupa pertolongan kepada Allah. Dan inilah yang akan menumbuhkan rasa sabar. Ketika dunia menjilat-jilat dirinya, ayo ikut saya. Ayo ambil saya. Ayo kejar saya. Dengan berbagai macam fasilitas. Dengan berbagai macam tawaran. Inilah dunia. Inilah aku. Kejarlah aku. Maka seorang yang yakin seorang yang siqatun bila seorang yang jujur, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah tidak akan melantarkan hambanya, dia tidak akan tergoda. Dia tidak akan terpengaruh. Ayo masuk dunia riba, la Ayo kita tipu menipu, la abadan. Ayo kita curang dalam berjual beli, tidak. Ayo kita ini, ayo kita itu, tidak. Allah pasti akan membukakan jalan. Kalau begitu, kamu akan bisa. Meskipun karena takut. Lihat bagaimana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di awal-awal dakwah diturunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi pada kesempatan yang lain ternyata Allah tidak menurunkan ayat. Allah tidak menurunkan ayatnya apalagi Ayat yang tidak dulu. Maka mereka tertawa kaum musyrikin menghinakan Nabi kita. Undur ila Muhammad. Lihat Muhammad, lihat Muhammad. Tuhannya telah meninggalkan. Robnya dia. Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala telah menelantarkannya. Mana katanya Nabi. Mana katanya Rasul. Turun ayat pagi dan petang. Sekarang, besok, besok. Ternyata tidak turun. Sudah seminggu. Dua minggu. Tidak turun Muhammad telah ditinggalkan oleh Rabb. Muhammad telah diterlantarkan oleh Tuhannya. lain. Dihinakan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak kecil hadirin. Ketika dihinakan, ketika digoda dengan berbagai macam godaan, kalau kamu ingin mendapatkan wanita kami akan cari wanita yang beriman kepada kalau kamu ingin menjadi raja, kami akan jadi kamu penguasa bagi diri kami. Kalau harta kamu inginkan, kami akan kumpulkan seluruh harta untuk dirimu. Tinggalkan agamamu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kalimat la ilaha illallah yang kamu serukan. Kamu telah ditinggalkan oleh Rabbmu. Ternyata barakallahu fikum kekuatan keimanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menggoyahkan keimanan beliau. Allah tolong Nabi karena keyakinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bela Nabi dan ini janji Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman fil hayati dunia di dalam kehidupan dunia. Jangan janji dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti menolong kalian. Jangan suka agama kalian untuk mendapatkan dunia yang panas, yang hina, yang miskin, yang akan terputus iman tersebut. Jangan dikenal maka Allah turunkan ayat itu. Wadduha wal laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha. Demi waktu sepenggalahan hari ketika malam ini. Wal laili saja dan demi malam ketika malam tersebut datang membawa kegelapan. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu sekali-kali tidak akan meninggalkanmu dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan menelantarkanmu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab cacian, menjawab daripada apa yang telah mereka tuliskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menantarkan kamu, Allah tidak akan meninggalkan kamu. Ikhwani fillah. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Al-yakin wa Inilah Nabi kita. Dan juga para ambiya sebelum. Falamma kharaja maka tak kalah kedua pasukan sudah saling bertatap-tatap. Allah kisahkan tentang Nabi kita. Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun mengejar rombongan Bani Israel, ketika Bani Israel sudah sampai ke tepi pantai, sementara Nabi Musa alaihissalam dilupakan. Apa yang harus diperbuat? Padahal sebelumnya sudah diberikan untuk memukul tongkatnya. Akan tapi Allah mengendap dengan ujian Ketika Musa alaihissalam bersama Bani Israel sudah sampai ke tepi pantai, sebagian mereka menerobos lautan karena di belakang ada Fir'aun dan tentaranya. Terus masuk ke dalam laut, akan tapi tidak berani. Makhluk Allah yang bernama Al-Bahr, laut itu sangat besar, lautnya sangat banyak sekali airnya. Mundur. Maka ketika mereka sudah bertatap-tatap, وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ Maka berkatalah sebagian teman-temannya Musa. Sungguh kita akan disusul. Kita akan dikejar. Mereka akan menangkap kita. Wajar. Ketika sudah mendapatkan ujian yang sudah dilihat dengan mata kepala sendiri, wah, silakan kita ini. Akan tapi bagaimana Musa alaihissalam? Apakah kendur semangatnya? Apakah menjadi orang yang kerdil jiwanya? Apa dan tidak akan pernah Nabi Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa yang kerdil? Apa dan tidak? Perhatikan ucapan Musa. Kalla sekali-kali tidak. Tidak akan kita akan disusul. Allah pasti menolong kita. Perhatikan. Keteguhan hati. Karena kepercayaan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebabkan karena suka. Banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan lapang maka Allah akan senantiasa mengingat hamba tersebut ketika hamba tersebut dalam keadaan sempit, dalam keadaan sengsara. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari berbagai macam sisi. Allah pada asalnya tidak menghendaki kalau ada sesuatu yang menyakiti hamba-hambanya, asalnya Allah tidak menghendaki. Akan tetapi ketika ditimpakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi dengan sebab hal itu akan muncul kebaikan-kebaikan maka Allah timpah seperti sakit, seperti musibah. Seorang yang tertimpa sakit pada diri orang yang mukmin, tertimpa musibah pada diri orang yang mukmin dengan sebab musibah tersebut maka akan muncul kebaikan. Di antaranya kafarah dihapus dosa hamba. Yang kedua, seorang yang tertimpa musibah akan menggiring kepada istiqomah. Ini apa? Kemudian akan menggiring pula kepada muhasabah mengingat-ingat ya Allah. Mungkin aku kurang, mungkin ini, mungkin ini. Astagfirullah. Muhasabah. Dan dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kebaikan lagi. Ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Dan dia akan sadar bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak hikmah. Kenapa Allah timpakan ujian pada hamba-hamba. Perhatikan pada diri Musa. Musa tidak gentar. Maka seorang hamba yang tertimpa pada musibah akan tapi dalam keadaan lapang dia ingat Allah. Dalam keadaan dia mendapatkan rezeki yang banyak, dia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala banyak berdoa kepada Allah. Maka orang yang seperti ini ketika diberikan ujian oleh Allah ketika berbagai macam keimpitan, kesempitan, malapetaka dan musibah dan yang lainnya menimpa pada diri orang tersebut, ketika hamba tersebut meminta kepada Allah, Ya Allah tolong saya, Ya Allah bantu saya, maka Allah akan mengabulkan. Maka Allah akan mengokohkan hati orang tersebut. Sebagaimana firmannya dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Walaula kana innahu minal musabbihin. Kalaulah bukan Kalaulah Yunus alaihissalam bukan orang yang suka bertasbih kepada kami. Lalabisa fi batnihi ila yomi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap berada di dalam perut ikan paus ila yomi sampai hari kiamat. Dimatikan dan sebagai kuburannya adalah ikan paus. Kuburan di dalam perut ikan paus. Kalaulah dia bukan banyak bertasbih, bukan orang yang sering bertasbih kepada kami, niscaya kami biarkan perut ikan paus sebagai kuburan. Akan tadi Allah tolong dia. Alim. Sebabnya adalah banyak mengingat Allah ketika lapar. Sudah isi. Dan kita lanjutkan. Ya. Pada lain kesempatan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengokohkan hati kita. Semoga Allah mengokohkan langkah-langkah kita. Semoga kita tidak termasuk sebagai hamba-hamba yang magrur, hamba-hamba yang tertipu kepada kesenangan dunia. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ورحمة وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل بارك الله فيك